Dulu Abdurrahman Abdul Khalik pendiri Yatros pernah berkunjung ke negeri kita yaitu ke Pondok Alisa Tengaran yang mudirnya Yusuf Usamba Isa dan kemudian menyusul Ibrahim Dues ke Indonesia. Karena tapi mengapa sejarah tersebut seolah-olah tenggelam dan bisa tetap ditokohkan sebagai salah satu dari salafiyah. Yang menokohkan dia siapa? Siapa yang menokohkan dia? Sudah ikut mendukung partai, sudah hizbi, sudah habis. Ah, ceritanya sudah habis. Yang kita bicarakan itu yang masih dianggap sebagai tokoh salafiyin, tetapi ternyata hizbi. Itu yang sedang kita bicarakan terus. Kalau hizbi ya sudah sudah jatuh sudah sejak lama. Bahkan sampai ya, terus dibawa oleh dia ke sini. Bahkan sampai mubahalah. Ngajak untuk mubahalah. Doa laknat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah sangat jelas beritanya di mana-mana.